Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك أما بعد Hadirin sekalian, al hadirat jemaah majlis Masjid Tarkiyah Taqwa MDT Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dalam kondisi apapun juga. Nikmat yang besar, kecil, yang nyata maupun yang samar, mobil khusus nikmat-nikmat yang besar seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan saat ini Allah masih kita kasih kesempatan kita kepada kita untuk sholat zuhur berjamaah dan tema untuk kuliah zuhur kali ini adalah muslim yang pantang mengeluh anti galau manusia itu memang serba salah dikasih hujan pengennya kagak hujan ntar kalau musim panas pengennya hujan Kasih kerjaan banyak, ngeluh. Ntar udah nggak ada kerjaan, ngeluh juga. Waktu sendiri pengennya rame-rame, saat lagi rame-rame pengen nyendiri. Nah, ini manusia. Dan ini sudah fitrah yang Allah buat untuk manusia. A'udzubillahi Rajim surat 70 ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a وإذا مسه الخير khairu إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون manusia kita semua diciptakan Allah dalam kondisi keluh kesah kalau dia ditimpa keburukan dia ngeluh ditimpa dengan kebaikan dia enggan berbagi manusia semuanya begitu Ustaz iya Allah bilang semuanya begitu kecuali ada orang-orang yang mau menegakkan sholat orang-orang yang berbagi rezeki kepada sesama, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga janjinya, dan beberapa persyarat lagi. Tapi sejatinya awalnya manusia sifatnya keluh kesah. Mau ditimpa kebaikan dia ngeluh, ditimpa keburukan dia ngeluh. Maka yang lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mengira bahwa kebahagiaan itu ada dalam jumlah harta yang banyak Banyak orang yang punya kasur di hotel iman sampai puluhan bahkan ratusan juta tapi tidur nggak bisa dibeli sama dia tapi anda lihat banyak sekali orang-orang yang tidurnya di emperan toko di halte tapi bisa nyenyak tidurnya dan yang hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini terjadi hotel iman saya pernah Ustadz ada waktu nggak kata seorang pensiunan pernawiran jenderal ke saya kenapa pak lihat Ustadz tanah saya kali aja bisa bikin pesantren ayo kita pergi ke Subang hotel Lima. Abis ngeliat anaknya hotel Lima, rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustad tahu nggak di sini ada sate enak?" Sate apa? Sate Maranggi Ustad. Tahu kan pada ya? Udah pada makan siang belum nih? Hah? Maka Lima, Iman, eh, boleh." Maka kemudian hotel Lima, rahmati Allah makan deh. Beliau usianya 66 tahun saat itu. Saya baru kira-kira 32 tahun. Maka kemudian makan kita berdua makan enak sekali sate. Saya bilang, saya nambah ya Pak. Oh nambah silakan Ustaz. Saya nambah ke hotel. Bapak nggak nambah? Hmm. Itu dia Ustaz. Udah banyak pantangan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi saya nambah ya. mengapa nggak Ustaz? Eh, nggak pakai disuruh hotel Iman dicerita nih. Dulu Ustaz, waktu saya jadi prajurit, saya mah ngeliatin komandan saya pada makan kayak gini nih, enak. Saya di mana? Sono. Nunggu di luar. Komandan pada makan, saya nunggu di luar. Dalam hati saya, saya bercita-cita pengen suatu saat jadi jenderal. Supaya apa? Supaya bisa makan enak kayak para komandan. Alhamdulillah Ustadz, jenderalnya udah, hartanya udah ada, tapi rupanya begini Ustadz nih, udah di depan mata Allah kagak kasih makan begini. Tidak ada tanya hotel lima enggak, enggak. Kebahagiaan itu adalah saat Anda menikmati, saat Anda ridho atas semua kondisi yang Allah kasih. Wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas ridho ada semua yang Allah kasih pada dirimu engkau akan menjadi manusia yang paling kaya engkau akan menjadi manusia paling berjaya yang penting kita ridho apapun profesi kita apapun posisi kita saat itu pada asar yang hotel iman sampai isya seorang datang bertobat kepada saya enggak enggak taubatnya kepada Allah dia cerita semua kesalahan dia dosanya kepada saya saya ini mantan penjahat ekonomi global Ustaz. Maksudnya dia cerita bahwa dia dan timnya sudah lebih dari 130-an negara diacak-acak ekonominya. Kami dapat bayaran dari lembaga funding internasional Ustaz 3% in advance. Kalau negara sudah hancur, maka mereka negaranya akan ngutang ke lembaga internasional ini, maka 10% dikenakan kepada negara yang ngutang, Tiga persen ini Inefan kasih saya dan tim. Oi, luar biasa ini. Saya tanya berapa kali kamu ngacak-ngacak Indonesia? Dua kali Ustaz. Dan kalau nanya tentang bagaimana saya bisa ngatur keuangan dunia, Asia Pasifik di tangan saya Ustaz. Semua pialang setiap pagi telepon saya. Mana saham yang harus ditarik, mana saham yang harus dibeli. Karena kami ngatur. Oh ceritalah dia cerita bagaimana mudahnya bikin uang. Ikhwan, bagi kita kebanyakan, oh luar biasa orang ini. Tapi subhanallah subhanallah wa ta'ala, nih lihat nih, saya ingin kasih tahu kepada Anda bahwa dia cerita tentang manusia paling kaya. Malam itu musim dingin. Saya lagi bertugas di Kairo, Ustaz. Kita akan melakukan operasi di sana. Habis meeting, kira-kira jam 9 lebih Musim dingin, oh udah jalanan sepi, siapa orang yang mau ada di jalanan? Maka kemudian saya stop taksi. Habis pertemuan di restoran, saya stop taksi mau balik ke hotel. Waktu saya mau balik ke hotel, hotel lima rahmati Allah. Saya stop. Kalau Anda bagi eh, Anda yang sudah pernah ke Kairo, Anda akan lihat di sana taksi itu buruk semua. Jarang sekali taksi yang baik. Taksi yang bagus. Pokoknya semuanya berantakan di taksi. Naiklah sih. Sebutlah si Fulan ini naik ke atas taksi. Begitu naik, <clears throat> karena memecahkan kebuntuan, kedinginan, ngobrol deh dengan bahasa Inggris dengan sopirnya. Narik sampai jam berapa bang? Itu kira-kira. Sopirnya namanya Ahmad sebutlah begitu. Sampai jam 11 lah kira-kira pak. Buat apa jam 11? Anda nggak ngeliat di jalan jam 9 begini aja orang pada sepi. Siapa penumpangnya? Enggak pak, memang sudah setiap hari saya narik jam sampai jam 11 malam dari mulai pukul 7 sore ngejar setoran ya. Lihat ya, dia ngerasa orang kaya itu orang miskin. Tidak pak, taksi ini punya saya sendiri. Nah terus kenapa harus sampai jam 11? Uh, eh, saya dari pagi sampai sore saya kerja di restoran pak. Oh ya Hotel Lima hotel dikejar lagi nih sama si Fulan. Dia ngomong begini, oh sedemikian susahnya ya tinggal di Mesir. Hingga setiap orang harus double job untuk memenuhi kebutuhannya. Oh enggak, enggak pak saya sama keluarga alhamdulillah insya Allah cukup dengan saya bekerja di restoran. Terus ngapain? Narik taksi sampai jam 11. Saya tinggal di lingkungan miskin, Pak. Banyak anak-anak yatim, banyak janda di sekitar saya. Tapi subhanallah, malam itu saya pulang kerja capek, segera tidur. Tengah malam saya terjaga. Kenapa? Karena suara anak-anak yatim pada nangis. Yang nah, jaga sekali, tidur lagi dipaksain, terjaga lagi karena keganggu sama suara anak yatim nangis, tidur lagi. Sampai berkali-kali saya teriak di kamar saya, itu nggak bisa berhenti itu anak-anak. Maka istri saya ngomong, Papa sabar sabar. Itu anak-anak yatim barangkali nggak punya makanan. Mereka nangis karena kelaparan. Nggak, kalau kita nggak bisa bantu, jangan marah-marah. Astagfirullahaladzim. Saya langsung istighfar. situ bercerita ini kepada si Fulan. Saya langsung istighfar. Saya bilang, nggak boleh begitu kok. Kenapa kamu cerita kalau anak-anak itu kelaparan? Maka sejak saat itu kepikiran sama saya, saya harus nyari uang penghasilan tambahan. Bukan, bukan buat saya, bukan buat istri saya, bukan buat anak-anak saya. Tidak boleh karena saya takut Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min." Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Rasul bersumpah sampai tiga kali. Siapa Rasul yang kau maksud dari umatmu yang tidak beriman? Man syabian orang yang bisa tidur karena kekenyangan, Wajaruh hujai tapi dia tahu ada tetangga yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Nggak boleh begini. Maka sejak malam itu saya niatkan mulai besok saya akan narik taksi. Berapapun rezeki yang saya dapatkan dari narik taksi, Malam itu pun saya bagikan kepada anak yang yatim sekitar agar kami bisa tidur terlelap bersama-sama. Kalimat itu Ustaz. Tiba-tiba di belakang taksi saya nangis, netes air mata, Allah Akbar. Saya bekerja kepada bos Yahudi yang kalau sahur saja sekian sen dolar, seperti kiamat kami dimaki-maki. Seperti takut bahwa harta itu akan habis saya bekerja di perusahaan yang jahatnya luar biasa tapi subhanallah saya baru ngerti Ustaz bahwa manusia yang paling kaya adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pengen hidup bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain ini apa pada diem begini nih sedih bagaimana Pelaper. Ewa enggak, enggak perlu ngeluh Jangan lupa Kondisi apapun syukuri. Man asbah minkum aminan fi sirbi. Ini lihat ya. Rasul ngegambarin bahwa manusia yang kaya begini nih. Man asbah minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian pagi-pagi dapati bahwa dirinya, keluarganya aman, tenang, tentram, mu'afan fi jasadi dia lihat dirinya keluarganya anak-anaknya istrinya semuanya sehat indahu qutu yaumihi dia sekeluarga punya makanan di hari itu nggak nggak usah ngomong besok nggak usah ngomong lusa nggak usah ngomong asuransi pendidikan buat anak kita belasan tahun lagi nah, hari ini ada rezeki siapa yang aman dirinya keluarganya sehat badannya dan dia punya makanan di hari itu faka'annama hizat lahud dunya firiha, maka sadarlah bahwa Allah sudah kumpulkan semua kenikmatan pada dirinya berapa banyak hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala di antara kita yang nggak punya itu rumah tangganya nggak adem punya duit rumah tangga adem kagak sehat punya makanan banyak tapi nggak boleh dimakan seperti kisah jenderal yang makan sama saya oh rupanya simple hargai nikmat Allah Subhanahu wa taala jangan nggak usah ngeluh buat apa mengeluh terakhir jangan panjang-panjang ya satu lagi nih ini kisah murid saya sahabat saya namanya alim, nama asli. Saya kalau kerja dulu Ustaz jam 7 pagi sampai jam 10 malam kerja. Ngapain? Ya itu Ustaz. Gila sama kerjaan. Pokoknya pengen jadi karyawan yang paling bagus. Ngejar jabatan, penghasilan. Jangankan ke masjid, sholat aja berantakan Ustaz. Nih lihat nih Jangan ya. Kalau pekerjaan itu akan membuat kita jauh dari Allah, jangan. Jadikan kerjaan kita ini karena Allah. Kalau kita berkeluarga pun keluarga karena Allah. Kalau kita mendapatkan ilmu, kita ngejar ilmu, yang ngejar ilmu pun karena Allah. Jangan, jangan sampai menduakan Allah. Benar Ustaz, rupanya pekerjaan yang saya terus kejar-kejar itu, yang saya selalu tergila-gila workaholic ini, Rupanya perusahaan Allah bikin bangkrut Ustaz. Hancur sudah, hancur lebur. Terus ya mencoba sih Ustaz daftar kemana-mana ngelamar tapi belum dipanggil juga. Jadi jadi hidup mantap Ustaz. Apa tuh hidup mantap? Makan tabungan Ustaz. Dikit-dikit mulai habis, habis tergerus, tergerus, lama-lama benar habis. Anda tengok hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Panik, iya panik. Saya sekeluarga panik. Tapi saat panik itu, ha, ah, mulai deh dapat panggilan Allah, main ke musola, benerin sholat, alhamdulillah jadi rajin sholat, sholat kayak lagi benar. Jangan, nggak usah nunggu episode kayak begini ya. Lebih bagus kayak antum nih, sholat tepat waktu. Nggak usah harus nunggu hilang pekerjaan, nggak usah nunggu ekonomi krisis, nggak usah. Makanya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mulai rajin sholat, mulai punya waktu luang baca Quran dari nggak bisa baca Quran sampai lancar sampai saya hafalkan surat-surat pendek Ustadz Alhamdulillah di musola saya sekarang karena saya hafalan saya lebih banyak dibanding yang lainnya sama warga komplek ini suruh jadi imam musola saya senang bahkan sebelum azan 15 menit sebelum azan saya udah nungguin nungguin panggilan Allah sebelum Allah panggil dia tungguin oh indah nih Rasanya apa? Rasanya nikmat Ustadz. Masya Allah, saya belum ketemu nikmat hidup kayak begini. Tapi Ustaz, nikmatnya cuma saya doang merasa. Istri mah enggak, belum belum dapat. Hingga kan namanya perempuan, hotel lima rahmati Allah, kalau kagak ada duit kan berisik, betul apa kagak nih? Hah? Kecuali perempuan di sono tuh, itu solehah semua tuh di belakang. Itu hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oh ngoceh mulu istri saya Sore itu jam setengah enam sore, saya udah rapi, udah mandi, udah pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, mau pergi ke musola. Saya mau berangkat ke musola, anak saya udah mandi, 8 tahun, putri saya datang. Dengan matanya berbinar-binar, dia ngomong begini, Ayah, aku mau makan ayam panggang dong. Ya Rinda tadi ngomong sate sekarang ayam panggang, Ya Rinda, Lapar sekalian ya. Ingat sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alim cerita ke saya, nanya ke saya waktu lagi cerita, Ustad, menurut Ustad ayam panggang itu apa? Ayam panggang ya ayam panggang saya ngomong, iya Ustad. Tapi ini lihat nih kata alim, Allah anterin saya ayam panggang paling nikmat sedunia. Maksudnya, berapa banyak Ustad di antara hamba-hamba Allah yang setiap hari dia bisa akses dapatkan ayam panggang. Dia bisa makan, bahkan saking mudahnya dia lupa baca basmalah ketika makannya. Usai makan dia ngucap hamdalah pun enggak. Perhatikan. Sore itu anak saya bilang, ayah, aku mau makan ayam panggang dong. Ngelihat mata anak saya yang berbinar-binar, saya senyum, saya mengatakan, ya nak, insya Allah kita makan ayam panggang. Asik, kita makan ayam panggang. Anak saya lari-lari, dia senang gitu. Dia datang masuk ke kamar, bilang ke mamanya, Ma, kita makan ayam panggang. Ngelihat anaknya girang begitu, ih, itu suara istri saya dari kamar, enak situ ya ngomong ayam panggang, udah tahu kagak punya duit, janji macem-macem sama anak. Tar kalau nangis kagak tahu jawab situ gitu. Oh subhanallah wa ta'ala rahmati Allah nih perempuan nih daripada saya jawabin Ustaz ntar panjang udah deh saya berangkat ke musola kata alim terusin apa jangan nih cerita nih Hah? Jalan alim kamu soleh lima rahmati Allah Dia ngadu Dia kagak punya duit Allahumma ya Allah Aku miskin tapi engkau maha kaya Tuhanku Engkau tahu semua hajatku Tunjukkan ya Allah kuasamu Hadirkan korniamu Makin hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah dia baca Quran sambil nunggu maghrib Dia alamin Allah Dia deketin Allah Salat maghrib Ustadz habis zikir, doa segala macam bener aja. Ada yang bisikin, paling ke rumah saya yuk. Ngapain? Saya bikin selamatan. Semua jemaah musola saya undang. Ayo deh. Ayo. Maka selamatan Ustaz, kita tahlilan, zikiran di rumah tetangga ini. Ustaz tahu nggak kalau habis selamatan dapat apaan? Ayo jawab. Hah? Nasi berkat, saya jawab. Nah iya Ustaz, nasi berkat. Ustaz, biasanya kalau nasi berkat, apa isinya? Nah, gue nih Ustaz, bawanya nasi berkat mulia ya. Saya jawab nasi berkat tuh biasanya nasi uduk atau nasi kuning. Bener, Ustaz. Terus terus suwir telur dadar, terus Masya Allah dari tadi makanan mulu kita ngomong ya. Terus bawang goreng, emping deh. Ah, iya itu satu. Apalagi kompleks saya kompleks miskin nih, Ustaz. Begitu deh isinya. Jadi semuanya kebagian habis zikir tahlil kita bubaran semua kebagian tuh dikasih styrofoam, kasih kresek. Nenteng saya. Maka sambil jalan dalam hati saya insya Allah nih biarin nggak mampu beli ayam panggang ini aja mudah-mudahan anak saya suka itu dengan senyum, dengan bahagia, dengan girang dia tenteng tuh kresek itu nasi berkat dia ketuk pintu assalamualaikum, assalamualaikum gitu suara nadanya girang anda yang hotel lima rahmati Allah subhanahu wa taala eh anaknya itu yang berhambur dia buka ayah dia ngomong begitu nih lihat nak ayah bawa apa Alim ngomong anaknya anaknya tahu nasi berkat isinya apa dia langsung teriak Aku mau ayam panggang, aku nggak mau nasi berkat. Nangis tuh anak. Dia ninggalin saya, Ustaz, dia masuk ke dalam kamar mamanya, dia nangis kencang. Eh, Begitu masuk kamar, langsung dia tuh nyanyi. Kan, gue bilang juga apa? Jangan janji macem-macem sama anak, kalau tau gak aku punya duit. Maka kemudian saya masuk Ustaz, saya nangis, saya bilang, nah ya Allah, nah ini rezeki Allah. Nggak boleh kita kufur. Jangan kita tolak. Ayo nak makan sama ayah. Enggak, enggak. Aku maunya ayam panggang. Itu anak kita dalam kamar. Maka saya lemes saat saya taruh di atas meja. Saya liatin tuh kresek. Allahumma ya Allah, jangan kau murka kepadaku dan anakku dan juga kepada istriku ya Allah. Saksikan ya Allah, aku bukan termasuk hambamu yang kufur nikmat. Biar ya Allah, kalau anakku nggak mau makan nasi berkah, biar aku yang makan. Saya keluarin dari kresek itu styrofoam saya baca basmalah bismillahirrahmanirrahim ya Allah terima kasih atas nikmatmu lihat nih la in syakartum la dan kalau kalian bersyukur aku akan tambahin nikmatku itu stereofon saya buka Ustaz mata saya terbelalak nah apa Lin? saya nanya ke Salim nih Masya Allah Ustaz, itu stereofon kagak ada, nasi barang sebulir pun. Terus isinya Kagak ada nasi berkat Ustadz, yang ada ayam utuh potong empat panggang. Waktu ngeliat ayam panggang di depan saya, saya langsung nangis, terjun air mata, saya bilang, Ya Allah. Saya teriak, nak, ma, ayam panggang, ayam panggang. Itu langsung nangis tuh si Alim. Nggak percaya Ustadz, anak saya sama istri saya keluar dari kamar mendek-mendek kayak adegan sinetron begitu. Ini ayam panggang Allah oh, anterin ayam panggang gitu. Maka khotalimah rahmati Allah Mereka berdua mendekat Kami makan ayam panggang Dan subhanallah kita ngucap amdalah nggak berhenti-berhenti Sepanjang makan ayam panggang itu kita nangis Dan kami yakin itu Allah antar langsung dari surga Karena kami takwa sama Allah Coba rasain habis ini beli ayam panggang makannya Nikmatin tuh nikmatin Berapa banyak nikmat yang Allah anterin sama kita ya Allah merahmati ya Allah, kita nggak syukur. Kerja di sini, barangkali lo pekerjaan lagi banyak, antum ngeluh, wah, gua berhenti juga nih dari sini gitu kadang-kadang. Ada kerjaan salah, nggak ada kerjaan salah. Ada keluarga yang menyayangi kita, kita nggak menghargai. Ntar kalau mereka nggak ada, kita nangis. Ayo, ayo, semua nikmat Allah terlalu indah, wah terlalu indah. Maka pantang mengeluh. Maka supaya jadi terapi, supaya nggak ngeluh, nah Ustaz kasih PR ya, buka surat 70. Surat berapa? 70. Ayat 19 sampai ayat 35. Apa aja Ustaz? Baca dah sendiri. Ya. Baca bagaimana supaya kita nggak ngeluh. Makanya hotel rahmati Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa ngerjain itu semua. Maka ketika amalan-amalan itu antum kerjain, antum akan ngerti bahwa dahsyatnya anugerah Allah bahwa hidup nggak lagi pantang, nggak lagi pantas untuk kita keluhkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.